tadarus Bismillahirrahmanirrahim Berhenti mengalir darahku Menyimak firmanmu Iza zuzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها Ketika bumi diguncang dengan dahsyatnya dan bumi memuntahkan isi perutnya dan manusia bertanya-tanya, bumi ini kenapa? يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوخى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Ketika itu Bumi mengisahkan kisah-kisahnya karena Tuhanmu mengilhaminya. Ketika itu manusia tumpah terpisah-pisah untuk diperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara maka siapa yang berbuat sezarah kebaikan pun akan melihatnya. Dan siapa yang berbuat sezarah kejahatan pun akan melihatnya. Ya Tuhan, akukah insan yang bertanya-tanya? Ataukah aku mukmin yang sudah tahu jawabnya? Kulihat tetes diriku dalam muntahan isi bumi Aduhai, akan kemanakah kiranya bergulir di antara tumpukan maksiat yang kutimbun saat demi saat. Akankah kulihat sejarah saja kebaikan yang pernah kubuat? Nafasku memburu diburu firmanmu dengan asma Allah yang pengasih, penyayang. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثلن به نكعا فوسطن به جمعا Demi Yang sama berpacu berdengkusan, yang sama mencetuskan api berdenyaran, yang pagi-pagi melancarkan serbuan, menerbangkan debu berhamburan dan menembusnya ke tengah-tengah pasukan lawan. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh Manusia itu kepada Tuhannya sangat tidak tahu berterima kasih. Sungguh manusia itu sendiri tentang itu menjadi saksi. Dan sungguh manusia itu sayangnya kepada harta luar biasa. أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه Tidakkah manusia itu tahu saat isi kubur dihamburkan, saat isi dada ditumpahkan? Sungguh, Tuhan mereka terhadap mereka saat itu tahu belaka. Ya Tuhan, kemana gerangan butir debu ini kan menghambur? Adakah secercah syukur menempel ketika isi dada dimuntahkan, ketika semua kesayangan dan andalan entah kemana? Meremang bulu romaku diguncang firmanmu Bismillahirrahmanirrahim al qariatum al qariah Wama adro kamal karya penggetar hati apakah penggetar hati itu tahu kau apa itu penggetar hati resah sukmaku dirasuk irman. yauma yakunun nasu kal farashil mabsu. Watakunul jibalu kal ihnil manfur itulah hari Manusia bagaikan belalang bertebaran dan gunung-gunung bagaikan bulu berdihambur terbangkan. Menggigil ruas-ruas tulangku dalam firmanmu. Wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi aishati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma narun Nah barang siapa berbobot timbangan amalnya, ia akan berada dalam kehidupan memuaskan. Dan barang siapa enteng timbangan amalnya, tempat tinggalnya di Hawiyah. Tahu kau apa itu? Api yang sangat panas membakar. Ya Tuhan. Kemana gerangan belalang malang ini kan terlempar? Gunung amal yang dibanggakan jadikah selembar bulu saja memberati timbangan? Ataukah gunung-gunung dosa akan melumatnya bagi persembahan lidah hawiya? Ataukah, oh, kalau saja maha rahmatmu akan menerbangkannya ke lautan ampunan, Sodakallahul azim Telah selesai ayat-ayat dibaca Telah sirna gema-gema sari tilawahnya Marilah kita ikuti acara selanjutnya Masih banyak urusan dunia yang belum selesai Masih banyak kepentingan yang belum tercapai Masih banyak keinginan yang belum tergapai Marilah kembali berlupa Insya Allah kiamat masih lama Amin